Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan perjalanan kita menuju kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu kita berada dalam silsilah bertobat. Sebagai langkah pertama dan langkah awal menuju kepada Allah adalah kita masuki wilayah tobat. Dan setelah itu, mari kita masuki wilayah selanjutnya, yaitu menjaga hati kita. Hati adalah tempat Allah melihat kita. Allah melihat hati kita. Inna Allah la yamduru ila suarikum wa la ila ajsatikum. Walakin Allah yang dulu ila qulubikum. Allah melihat kepada hati. Allah tidak melihat luar. Akan demi hati yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dikotori hati kita. Inilah makna sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sia-sia orang yang punya banyak amal baik, akan tetapi dia tidak peduli dengan urusan hatinya. Sehingga amal baik barangkali dia menyumbang yang jutaan atau miliaran. Ataupun dia membaca Al-Quran berjus-jus, mungkin khatam berkali-kali. Akan tapi ia lupa bahwasanya hatinya tidak dikontrol. Ia masuk bab riak. Habis begitu saja itu amal. Atau seseorang melakukan amal baik ternyata dia menggunjing seseorang atau mendengki seseorang habis juga. Maka ternyata dengan menjaga hati ini artinya kita menjaga amal yang akan kita lakukan. Jadi kita persiapkan. Jangan Anda miara kelinci. Jangan Anda memiara kelinci, akan tapi Anda juga membiarkan kucing-kucing makan kelinci. <laughs> Bersihkan dulu sekiranya sesuatu yang bakal memangsa kelinci tersebut, baru Anda pantas bisa memiara kelinci. Kita pagari dulu, kita akan beramal baik. Akan tapi jangan sampai amal baik kita yang akan kita lakukan nanti akan dimakan oleh kebusukan kekotoran hati kita sendiri. Jauhkan hati kita dari kedengkian kepada sesama, merendahkan orang lain, sombong dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah silsilah panjang akan tapi harus kita lewati. Dan jangan diremehkan masalah membersihkan hati ini. Para ulama membahas masalah ini dalam pembahasan khusus ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati, yang ingkar tasawuf adalah ingkar membersihkan hati. Dan jangan dirubah istilah tasawuf dengan istilah yang lainnya karena ini sudah mengakar di masyarakat. Jangan peduli dengan orang yang mengingkari tasawuf dan mengingkari orang sufi. Sufi adalah orang yang senantiasa beriadah, berlatih untuk membersihkan hati, menjauhkan dari kesombongan, menjauhkan dari amarah dan seterusnya yang amarah yang tidak benar. Menjauhkan daripada dengki dan seterusnya. Itu kerjaan para ahli tasawuf. Dan ahli tasawuf mengajarkan kita dengan ilmu tasawufnya. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Seorang sufi digambar oleh Imam Junaid al-Baghdadi adalah seorang sufi, adalah seseorang yang jika hatinya itu dibuka, diputar-putar di pasar nih saya sudah, sudah tidak malu lagi. Kenapa? Antara luar dan dalamnya sama. Dan begitu pentingnya ilmu membersihkan hati. Jangan sampai kita lalai. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Minhajil Abidinnya bahwa ada fardu kifai, fardu ain. Belajar wudhu, sholat adalah fardu ain. Ternyata ada fardu ain yang lebih fardu lagi, yaitu kita belajar membersihkan hati. Belajar membersihkan hati. Kita belajar membersihkan hati, itu ternyata fardu ain di atas fardu ain. Dan jangan lupa, ini lebih penting. Sholat yang Anda lakukan akan hilang begitu saja jika hati tidak dijaga. Allah dan martabatnya penyakit hati itu macam-macam. Orang bodoh punya penyakit hati, tapi tidak seperti gede penyakit hatinya orang alim. Alim yang tidak mencermati hatinya bisa saja dia menjadi seorang alim pendengki, lihat. La hasadaka hasadil ulama. Sombong dengan ilmunya, lihat merasa dia paling hebat di mana-mana. Hah, pengen diagungkan, dimuliakan. Jadi yang namanya ilmu membersihkan hati ini dibutuhkan oleh semua. Ada orang menuntut ilmu-ilmu saja akan tapi terbiah membersihkan hati tidak. Maka ia tidak akan beruntung. Ia hanya belajar ilmu. Bahkan yang namanya ilmu tasawuf ternyata bukan ilmu yang dihafal oleh akal kita. Akan tapi harus kita coba terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini. Ilmu membersihkan hati. Dan ketahuilah bahwa kerinduan kepada Allah dengan hati. Cinta kepada Allah dengan hati. Mungkinkah kerinduan kepada Allah akan bisa dibaringi dengan kedengkian kepada sesama manusia? Kalau ada orang sombong dan dengki, maka di saat rindu kepada arah Allah, dia bisa menjual Allah. Mungkin di saat sujud dia sombong dengan sujudnya. Mungkin seseorang lagi berceramah hanya ingin membesarkan dirinya agar ceramahnya bagus, umatnya banyak, sehingga diam-diam dengan ceramahnya dia bermaksud bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ceramahnya, akan tapi bisa saja di balik ceramahnya ia ingin mencari umat sebanyak-banyaknya, kesombongan yang dicari di balik ibadah. Kenapa itu semuanya? hati yang belum ditata. Maka begitu pentingnya membersihkan hati, menata hati kita agar kita senantiasa dalam kemuliaan. Kita akan mengam, kita habis ini setelah ini kita akan banyak beramal. Di hari yang lalu kita pun telah banyak beramal akan tetapi awas dan awas jangan sampai kita lupa bahwasanya kita membentengi amal kita. Jangan sampai hancur. Jangan sampai rusak yaitu dengan cara membersihkan hati kita dari macam-macam penyakitnya dan insya Allah silsilah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bagaimana kita membersihkan hati dan penyakit-penyakit hati biarpun mungkin tidak bisa kita jelaskan dengan panjang lebar akan tapi ada ruusul nasail atau pokok-pokok penting di dalam membersihkan hati yang insya Allah akan kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semua untuk berjalan menujunya menuju Allah mencari ridhonya dan semoga Allah membantu kita untuk membersihkan hati kita semoga Allah menjaga hati kita sehingga hati kita benar-benar hati yang siap untuk dituruni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dituruni rahmat Allah mendapatkan ilmu dari Allah ilmu laduni menjadi hati yang bersih sehingga amal baik kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena ada keikhlasan di dalam hati kita karena ada Tuhan di dalam hati kita karena ada kekhusyuan di dalam hati kita dan sungguh itulah hamba yang sesungguhnya hamba yang merasakan dirinya hamba hamba yang menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dirinya adalah seorang hamba yang bersih hati hatinya seorang hamba ini saja yang bisa kami sampaikan dan insya Allah bertemu kita pada pertemuan selanjutnya di dalam upaya kita menuju kepada Allah dalam silsilah membersihkan hati wallahu a'lam bishawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh